بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله para bapak, para ikhwah, para akhwat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari kitab Situd Durar. Kita sedang masuk dalam pembahasan Al-Aslu dari Situd Durar. Pokok yang kedua dari enam kalimat mutiara para salaf dalam memahamkan kita tentang prinsip-prinsip penting dalam kita memahami dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama telah kita lewati yaitu ikhlasuddin lillahi subhanahu wa taala. Bagaimana kita mewujudkan keikhlasan dalam beragama? Karena ini merupakan dasar pokok dalam kita mewujudkan agama Allah taala yang tanpa tauhid, tanpa kemurnian penghambaan kita kepada Allah, maka tidak akan Allah terima amalia agama yang kita lakukan. Prinsip yang kedua, at-tariqu wahidun. Bahwa jalan menuju Allah yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan yang akan mengantarkan kita ke jannah hanya satu dan itu satu-satunya. Dan telah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menjamin keberuntungan kepada satu kelompok yaitu Hizbullah. Orang-orang yang mereka senantiasa berada di jalan Allah taala. Kelompoknya Allah. Orang-orang yang kehidupan mereka yabtaguna wajah Allah. Orang yang mereka hanya mencari wajah Allah, ridwan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang menempuh jalan Allah taala. Dan telah kita sampaikan ayat bagaimana Allah telah menunjukkan satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah hanya satu dan satu-satunya itu adalah Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu-satunya itu dan Islam itu adalah kitabullah dan rasul eh, dan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang difahami oleh para sahabat dan salaful ummah dan itulah yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalan tersebut dan jangan ikuti jalan-jalan selain jalan tadi karena akan mencerai-berikan dari jalan Allah taala ayat ini digambarkan dengan sangat jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuat satu garis lurus lalu mengatakan hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Satu dan hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Lalu Nabi menggambar garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan Nabi tegaskan hadhis subul ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Dan tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali syaitan itu ada di sini. Nongkrong di jalan-jalan tersebut. Yang syaitan akan senantiasa menyeru setiap orang yang sedang berjalan di atas jalan yang lurus ini dengan mengatakan ya Abdullah ta'al halumma Hada tariq. Wahai hamba Allah ke sini. Ini jalan. Artinya syaitan ingin mengaburkan kepada orang-orang yang sedang berjalan di atas jalan yang lurus. Bahwa jalan itu tidak hanya ini. Tidak hanya satu. Jalan itu banyak. Bisa lewat sini. Lewatlah masuklah ke sini. Maka dari penjelasan apa yang digambarkan Nabi sebagaimana diterangkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa jalan Allah itu hanya satu. Dan itulah satu-satunya jalan Allah, yaitu Islam, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam dan itulah satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Adapun selain jalan ini, semuanya adalah jalan kebatilan. Jalan-jalan yang akan menyesatkan dari jalan Allah Ta'ala. Jalan-jalan yang akan berikan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Dan syaitan senantiasa berusaha untuk menggambarkan kepada setiap pejalan di atas jalan yang lurus ini bahwa jalan-jalan itu banyak bisa lewat sini. Maka kata Syatil Malik Ar-Ramadhani, barang siapa yang dia mendakwahkan bahwa jalan Allah Subhanahu taala itu banyak, maka dia syaitan. Dia adalah syaitan karena jalan Allah hanya satu yaitu jalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkataan sahabat Ibnu Mas'ud setelah menjelaskan hakikat jalan yang lurus ini. Dan ini merupakan satu-satunya. Selainnya merupakan jalan kesesatan. Maka beliau diantaranya mengatakan, Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u wala tattabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Jadilah kalian orang-orang yang itiba. Ittabi'u. Jadilah kalian orang itiba. Ikutilah jalan yang telah dijelaskan oleh Nabi. Yang merupakan satu-satunya jalan ini. Wala tabtadi'u. Jangan membuat-buat bed'ah. Jangan mengadadakan jalan baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Dengan cara seperti itu, faqad kufitum maka Anda telah dicukupkan. Cukuplah dengan cara begitu yang akan mengantarkan Anda sampai kepada Allah, kepada keridhaan Allah, kepada surganya Allah taala. Dan telah terangkan Al-Imam Ibnu Qayyim semua jalan yang dimasuki manusia, semua pintu yang diketuk oleh manusia, selain jalan yang telah dibentangkan Nabi, semuanya adalah masdudah, mukhlaqah, jalan buntu, pintu yang tertutup, gak akan pernah menyampaikan kepada Allah dan keridhaan Allah Ta'ala. Hanya syaitan pandai-pandai menipu manusia untuk memasuki jalan-jalan yang ditawarkan oleh syaitan. Ikhwanibillah, Bila perintah untuk itibak mengikuti jalan yang telah diajarkan Nabi. Maka ini merupakan perkara yang sangat agung. Dan sehingga para ulama menjelaskan bahwa itiba ini kedudukannya di dalam agama sangat tinggi. Di antaranya satu, bahwa itiba ini adalah satu di antara aslain, satu di antara dua pokok agama. Pokok agama dua. Syahadat la ilaha illallah ini tauhid. Kewajiban untuk mewujudkan tauhidul ibadah. Kalimat la ilaha illallah adalah kewajiban untuk mewujudkan tauhidul ibadah. Menjadikan ibadah kita totalitas hanya tertuju kepada Allah Allah Taala, Allah semata. Tidak boleh kita memberikan ibadah sedikit atau banyak kepada selain Allah Ta'ala. Ini pokok yang pertama. Barang siapa tidak mewujudkan pokok ini, maka tidak ada gunanya semua amaliah yang telah dia bangun. Yang kedua, pokok yang kedua, syahadat Muhammad dan Muhammad Rasulullah. Yang syahadat ini menuntut kita untuk mewujudkan tauhidul ittiba. Menjadikan nabi jalan yang diajarkan nabi satu-satunya yang diikuti. Satu-satunya yang ditempuh. Kalau dia pengen sampai kepada Allah dan surganya Allah Ta'ala. Gak ada jalan lain. Ini kedudukan itiba, pentingnya itiba dalam agama kita satu ini. Apa ikhwan pertama? Bahwa itiba merupakan satu di antara dua asas agama. Yang kedua, itiba merupakan salah satu di antara syarat diterimanya amal. Itiba merupakan salah satu di antara dua syarat diterimanya amal. Diterimanya amal apa ya, Ikhwan? Syaratnya satu, ikhlas. Dua, itiba. Barang siapa dia beramal dengan penuh itiba tapi enggak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah taala. Dermawan mengajarkan agama jihad ini perkara amalia itibak yang sudah cocok dengan agama Bagaimana orang jihad sampai syahid. Bagaimana orang belajar agama sampai alim dan mengajar. Bagaimana orang dia dermawan, setiap jalan Allah dia keluarkan hartanya. Tapi ketiga orang ini dilempar ke dalam jahanam. Kenapa? Dia beramal dan tidak ada keikhlasan. Sebaliknya, amal ikhlas tapi tidak ada tidak itibak, mardut, tertolak man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa barang siapa dia beramal sebuah amalan yang tidak ada dalam ajaran kami tertolak ada sahabat ingin berkorban menyembelih hewan korban tapi dia sembelih sebelum sholat Id dengan niat yang bagus agar setelah sholat id orang tidak berlama-lama nunggu dari disembelih, dikuliti, dicaca-caca, dimasak, baru matang, baru makan. Lama. Biar cepat menikmatinya, maka nyembelihnya sebelum sholat id. Begitu selesai sholat id, bisa kemudian langsung menikmati. Niatnya bagus dan ikhlas, tapi kata Nabi, muka lahmuka lahmusyatin. Daging yang kamu sedhidangkan ini daging kambing biasa, bukan daging korban. Kenapa Ikhwan? Dia tidak itiba dalam penyembelihan, wak, belum waktunya penyembelihan hewan korban. Tidak mengikuti tuntunan Nabi, maka tertolak. Itiba yang kedua, salah satu di antara rukun, atau di antara salah satu syarat diterimanya amal. Yang ketiga, itiba syarat orang untuk dia masuk jannah. Yang Nabi mengatakan, "Kullu ummati al jannah illa man aba." Kullu ummati, setiap umatku yadkhulul jannah mereka atau dia akan masuk surga Ilaman aba kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Kata para sahabat, waman ya ya'ba. Ya Rasulullah, siapa yang gak mau masuk surga? Masuk ada orang enggan masuk surga. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba. Barang siapa yang dia mentaatiku, itiba kepadaku, maka dia masuk jannah. Waman asani, barang siapa yang dia durhaka kepadaku, fakot aba, maka dia telah enggan untuk masuk jannah. Yang ketiga, eh yang keempat, itiba adalah amal yang akan mengantarkan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. nya Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku Rasulullah sallam. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampunkan dosa kalian untuk dia dicintai Allah dan diampunkan dosanya hendaknya dia itibak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi min wal min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Aw kama qala. Tidaklah seorang dikatakan beriman sampai aku lebih dia cintai dibandingkan dengan anak, orang tua dan semua manusia. Mencintai Nabi dengan itibak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain-lainnya itu diantaranya. Ada kawaid muhimmah. Ada kaidah-kaidah penting ikhwan dalam masalah itiba ini. Apa kaidah-kaidah muhimmah, kawaid muhimmah, kaidah-kaidah penting dalam perkara itiba? Satu, bahwa agama ini mesti kita tahu, agama ini dibangun di atas wahyu. Agama ini dibangun di atas wahyu bukan produk akal dan hasil istimbat pemikiran. Agama ini dibangun di atas wahyu. Yang artinya agama ini benar-benar datangnya dari Allah Ta'ala. Yang Allah itu Al-Alim, Allah itu Al-Hakim, Allah itu Al-Khabir, Allah itu Zat yang maha berilmu. Artinya semua isi kandungan agama ini cerminan daripada ilmu Allah Ta'ala. Dan Allah ilmunya sangat mendetail. Mengetahui hakikat perkara. Tidak ada kebodohannya sama sekali. Sehingga semua yang Allah bicarakan adalah hak. Sebagaimana Allah adalah al hak Tidak ada kebatilan sedikit pun. Dan agama ini turun dari Allah Al-Hakim. Zat yang maha bijaksana. Yang memang sang pembuat hukum. Yang setiap hukum Allah itu tepat. Dan penuh dengan hikmah. Tidak ada yang tidak tepat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang batil. Tidak ada yang dolim dalam hukum-hukum Allah Ta'ala. Karena syariat ini, agama ini cerminan dari sifat Allah yang menurunkan agama ini. Karena agama ini tegak di atas wahyu seperti itu, maka sikap kita adalah at-taslim. Berkata seorang ulama, beliau mengatakan, Minallahi risalah wa ala rasuli al-balagh wa alaina at-taslim. Bagaimana ya kawan? Ucapan salam kita? Hah? Minallahi arisalah. Terus? Wa ala rasuli al-balagh. Terus? Wa alaina at-taslim. Ulangi. Gimana? Ya, bisa nggak nyadut? Gimana? Minallahi risalah wa ala rasuli al-balagh wa alaina at-taslim. Antum jadut. Lupa nanti. Apa kata salib kita ikhwan? Minallah risalah. Dari Allah risalah itu datang. Bukan dari filosof, bukan dari pemikir, bukan dari hasil rapat sekelompok orang, bukan dari hasil seminar para pakar hukum. Risalah ini datangnya dari Allah yang menciptakan manusia, seotak otaknya manusia. Karena manusia sering sombong dengan otaknya untuk membantah agama Allah Ta'ala. Agama ini totalitas semuanya datang dari Allah Ta'ala. Nabi pun semata-mata hanya menyampaikan agama Allah Ta'ala. Wala Rasul al-Balagh. Dan Nabi semata-mata hanya menyampaikan agama Allah Ta'ala. Dan Nabi sifatnya amanah. Nabi al-Amin. Gak ada yang tertinggal dan tidak ada yang sengaja ditinggal oleh Nabi. Semua telah ditunikan amanat penyampaian agama. Itu disaksikan oleh para sahabat, ribuan para sahabat. Mereka menyaksikan Nabi menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasati ummah. Dan Nabi telah minta persaksian kepada Allah. Allahumma syahad Allahumma syahad, ya Allah saksikan perkara ini bahwa Rasulmu telah menyampaikan risalah kepada umat. Dengan segala resiko yang Nabi telah tanggung dalam rangka menyampaikan risalah, Nabi rela dicaci maki oleh manusia. Dalam rangka menyampaikan risalah, Nabi rela untuk ditekan sana sini oleh manusia dalam rangka menyampaikan risalah, Nabi rela diusir dari kampungnya. Nabi rela meneteskan darah dalam rangka menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Wa alaina at-taslim. Dan kewajiban kita adalah at-taslim. Tunduk dan patuh. Ikhwan, ketundukan dan kepatuhan kita kalau itu berkaitan dengan akhbar, khobar-khobar yang datang dari Allah dan Rasul. Apa bentuk taslim kita ikhwan? At-tasdiq. Apa? Membenarkan terhadap semua khobar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau itu berkaitan dengan al-awamir wan nawahi berkaitan dengan perintah dan larangan. Sikap kita apa, ikhwan? Atas eh, ya ini asam wa ta'ah. Mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Innama kana qalal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihim liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ta'na. Tidak ada ucapan lain seorang mukmin jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyeru untuk menerapkan ajaran-ajarannya, maka sikap seorang mukmin hanyalah sami'na wa ata'na. Ini kaidah pertama bahwa agama ini datang dari Allah, maka sikap kita semata-mata taslim kepada agama ini. Kaidah yang kedua, bahwa agama ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan sempurna. Artinya tidak ada yang tidak tercover oleh agama dari semua kebutuhan manusia. Tidak ada yang perlu ditambah-tambahi lagi dalam agama ini. Tidak ada yang perlu dikurang-kurangi lagi dalam agama ini. Agama ini telah cukup dan bahkan telah ya ini sempurna semua apa yang dibutuhkan manusia untuk dia bahagia dunia dan akhirat semuanya sudah ditunjukkan oleh agama ini. Ma eh, yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang akan mendekatkan kalian ke surga. Dan tidak ada satu sesuatu pun yang akan menjauhkan kalian di neraka. Kecuali perkaranya telah diterangkan oleh Nabi. Telah diterangkan semuanya oleh Nabi. Sehingga tidak ada yang terlewatkan kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan manusia untuk mengantarkan ke surga. Dan tidak ada keburukan-keburukan yang mesti dihindari yang akan mendekatkan neraka neraka kecuali telah diterangkan semuanya. Sehingga kewajiban kita tinggal mempelajari lalu itibak mengikutinya. Jangan sampai kita neko-neko berkaitan dengan agama ini. Maka Nabi dengan tegas menjadikan ibaratnya iklan yang Nabi ingatkan setiap saat. Apa kata Nabi? Wa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Ini seakan-akan kayak iklan yang diulang-ulang terus oleh Nabi. Karena seringnya Nabi baca dalam khutbah-khutbah, mukodimah khutbah beliau. Seakan-akan kitabullah, sunnah Nabi, awas bid'ah, kitabullah, sunnah Nabi, awas bid'ah, terus seperti itu sampai benar-benar itu lengket dalam hatinya setiap muslim. Muslim itu kitabullah, sunnah Nabi, jauhi bid'ah, awas bid'ah. Yang pertama kali mampu populerkan seperti ini siapa ya kawan? Nabi saw Kita ini hanya tiru-tiru saja. Sekarang kalau mukadimah khutbah ini kita baca, oh khutbahnya Wahabi. Oh, khutbahnya Wahabi. Ini Wahabi sedang khutbah. Pem, limanya Wahabi kalau begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi itu Wahabi. Kenapa ya kawan? Pengikut al wahab Siapa al wahab Allah Ta'ala. Allah al wahab Nabi memang pengikut Allah Ta'ala Al-Wahhab. Sekarang Wahabi itu ditujukan kepada orang yang pengen benar-benar beragama sebagaimana dibimbingkan Quran dan hadis Nabi sebagaimana para sahabat Nabi menjalankannya. Itu diklaim cap Wahabi. Kata Imam Syafi'i, kalau mencintai ahlul bait itu dituduh syiah, saya syiah. Saya syiah. Kalau mencintai ahlul bait itu dituduh syiah, saya syiah. Adapun syiah yang mengklaim cinta ahlul bait, pembohong. Pembohong. Maksudnya kalau hanya asal tuduh dan hak dan tuduhan itu menjelaskan hakikatnya mencintai Ahlul Bait Syiah. Saya saksikan saya Syiah. Karena memang mencintai Ahlul Bait itu wajib. Sebagaimana juga kalau mengikuti Al-Qur'an, As-Sunnah dengan pemahaman para salaf itu Wahabi, ya kita Wahabi. Karena kewajiban kita harus begitu mengikuti Quran, mengikuti sunnah dengan pemahaman dan praktek yang telah dicontohkan para sahabat Nabi Rasulullah Al jami'an. Antum memangnya nggak mau gitu itu, hah? Nggak mau. Kalau nggak mau berarti antum buat agama baru sendiri. Kita semuanya tertuntut seperti itu. Tinggal kemudian kita buktikan saja betul nggak memang dia ikuti Nabi dan para sahabatnya. Bukan sekedar klaim maksudnya. Wanifillah ini kaidah yang kedua. Apa tadi? Bahwa agama telah sempurna. Maka kata Imam Malik, maniptada afil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat-buat bid'ah dalam agama, lalu dia pandang bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW khianat terhadap risalah Allah Ta'ala. Kalau dia bilang agama Islam belum sempurna, sehingga perlu ditambah dengan bedahnya, dibantah oleh ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum dan seterusnya. Kalau dia bilang agama telah sempurna dan Allah sudah berikan semuanya ajarannya kepada kita. Tapi kok dia masih membuat-buat tambahan baru dalam beragama? Karena seakan kalau tanpa ini maka belum komplit. Maka berarti dia menuduh ada sesuatu yang tertinggal dari penyampaian Nabi atau sengaja disembunyikan Nabi. Alias dia menuduh Nabi khianat. Ini tentu tuduhan yang sangat besar, yang sangat mungkar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang ketiga, yang kedua. Kaidah yang ketiga, ikhwan. Karena agama ini telah sempurna, maka setiap amal Anda yang berkaitan dengan agama, maka kita mesti cari dalilnya. Mesti kita harus benar-benar cari dasarnya. Karena agama ini asalnya tidak ada. Kemudian kita beragama itu karena Allah yang menurunkan agama dan telah Allah katakan sempurna maka amalan apapun yang Anda nisbatkan kepada agama, mesti Anda harus bisa menampilkan hujahnya, dalilnya. Allah katakan, "Qul hatu burhanakum inkuntum kuntum sadiqin." Kalau kalian betul-betul jujur beragama, bahwa amal Anda itu adalah bagian daripada agama, hatu burhanakum. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan tanda buktinya, Mana buktinya? Tanah ini punya saya. Mana buktinya? Barang ini sudah saya beli. Mana buktinya? Arti tunjukkan buktinya. Ini amal agama. Mana buktinya? Ini keyakinan kita akan agama telah sempurna. Maka setiap amal kita mesti ada tuntunannya. Karena agama telah menjelaskan semua perkara kehidupan yang kita butuhkan. Antum coba cari kebutuhan Anda hidup ini apa yang belum diterangkan oleh agama. Dari Anda ke WC urusan yang kecil yang dianggap remeh. Itu saja diterangkan dengan detail oleh agama. Apalagi urusan-urusan yang besar, yang lebih penting, pasti akan lebih komplit penjelasannya. Gak ada urusan yang tidak diterangkan oleh agama ini apa yang, dibu yang Anda butuhkan dalam kehidupan. Tinggal Anda mau gak belajar sehingga mengetahui bahwa betul-betul Islam telah mengatur segala-galanya. ini yang berapa? Empat. Iya. Yang keempat. Ikhwanibillah, Anda tidak akan dianggap itibak. Amal Anda tidak masuk dalam ittiba kecuali mencocoki dalam enam bab. Amal Anda tidak dianggap ittiba kecuali mencocoki dalam enam bab. Enam bab itu apa? Satu, sabab. Sebab. Yang kedua, kadar Ukuran. Yang ketiga, al jenis. Yang keempat, keifiat tata cara. Yang kelima, makan tempat. Yang keenam, al waktu. Amal kita tidak dikatakan itiba kecuali mencocoki dalam enam bab ini ikhwan. Apa satu? Sebab kedua kadar ah, jenis kadar jumlah. Yang ketiga, jenis. Keempat, kefiat. Kelima, tempat. Yang keenam, waktu. Contoh, tahu-tahu Anda malam rebu sholat tahajud seratus rakaat. Oh, terkejut orang. Sholat apa itu? Sebabnya kok malam rebu sholat tahajud seratus rakaat apa itu? Sebab ini rebu wekasan. Oh, rebu wekasan cari dalilnya. Enggak ada. Sebab malam rebu wekasan lalu sholat tajud seratus rakaat. Enggak ada. Sebab seperti ini enggak ada. Maka ini bid'ah. Tidak sunnah. Anda masuk masjid atau sholat dua rakaat. Kok sholat dua rakaat ngapain? Iya. Karena Nabi tidak duduk ketika masuk masjid kecuali sholat dua rakaat. Dan Nabi perintahkan. Sehingga kita punya dasar, oh ini sunnah. Sebabnya sholat dua rakaat karena masuk masjid. Yang kedua, apa ikhwan? Jenis. Oh, ukuran, jumlah atau kadar. Tahu-tahu dia sholat subuh kok sepuluh rekaat ya mumpung waktunya longgar sudah pensiun anak cucu nggak ada sedang bangun tidur fresh tanggal merah sekali olahraga biar Allah marem dengan persembahan subuh saya sepuluh rekaat oh itu menyelisi kadar yang sudah ditentukan kamu sakit mau mati, kamu sehat wal afiat segar bugar, kamu punya waktu, sempit waktu, sholat subuh tetap hanya dua rakaat. nggak boleh ditambah kurang. Dua rakaat paten. Maka menyelisih kadar jumlah yang sudah ditentukan dalam syariat, ini adalah amal yang tidak itibak menambah atau mengurang jumlah. Yang ketiga apa? Jenis. Tahu-tahu setor korban saya tak korban doro sewu karena juragan doro. Tahu doro nggak? Iya. Doro korban itu sapi atau unta atau kambing. Nggak ada doro sehingga di luar itu mardut tertolak. Insyaallah taala dengan akan datang binillah insyaallah mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.